Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, dimanapun Anda berada. Kasih Allah bersama Anda. Allah mencintai Anda dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian tentang Qasasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi. Dan pada malam hari ini kita akan membahas kisah Nabi Dawud salam. Nabi Dawud adalah termasuk nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Dawud adalah termasuk anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam melalui keturunannya Nabi Ishak melalui keturunannya pula Nabi Yakub dan Nabi Yakub mempunyai nama lain Israel Nabi Dawud termasuk anak cucunya yaitu Bani Israel Kisah Nabiullah Dawud ini oleh Allah dijelaskan di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Kemudian juga di dalam surat surat Saba ayat nomor 10 dan 11. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya 7980. Kemudian juga di dalam surat Shad itu panjang lebar di antaranya ayat 17 sampai 20. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra ayat 55 dan yang lainnya. Itu di antaranya. Langsung saja kita masuk pada kisahnya. Pada saat itu, Bani Israel telah jauh dari agama Islam. Itu agama yang dibawa oleh para nabi Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Semua nabi agamanya adalah agama Islam yang berarti pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menyeleweng dari ajaran yang benar itu dan manusia telah rusak. Dan mereka pun telah sangat melampaui batas dan benar-benar berlebihan kedoliman mereka sehingga mereka dengan mudah membunuh dan menumpahkan darah dan benar-benar membuat kerusakan di muka bumi. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka yang telah menyimpang dan perbuatannya seperti itu dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Mereka oleh Allah dijadikan kaum yang terkalahkan dan terhinakan mereka terusir dari negeri mereka. Lalu Allah mengutus kepada mereka seorang nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Sehingga sebagian besar dari Bani Israel itu mengikuti nabi tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang nabi itu siapa namanya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di antara pendapat itu adalah uh, Nabi itu bernama Syamuel, Itu pendapat kebanyakan ahli tafsir. Syamuel. Mereka Bani Israel berkata kepada Nabi tersebut, Berdoalah anda kepada Allah agar Allah mengutus kepada kami seorang raja yang raja itu gagah berani sehingga kami mampu berperang bersama-sama raja itu melawan musuh-musuh kami yang telah mengalahkan kami supaya kami bisa mengembalikan negeri kami yang telah direbut oleh musuh itu sehingga kami kembali mendapatkan kemuliaan dan bisa pulang kembali ke negeri kami. Mereka terus-menerus meminta kepada Nabi tersebut. Terus-menerus meminta kepada Nabi tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa lepasnya kekuasaan mereka atau tidak adanya pemimpin di antara mereka, tidak adanya raja di antara mereka, itulah yang menyebabkan kebinasaan mereka, kelemahan mereka, dan kekalahan mereka. Ini adalah permintaan Bani Israel kepada Nabi tersebut. Akan tetapi Nabi tersebut sudah mengetahui watak Bani Israel benar-benar mengetahui watak Bani Israel. Karena telah hidup bersama mereka dan tumbuh mulai kecil bersama-sama mereka. Sehingga tidak kaget menghadapi permintaan-permintaan Bani Israel yang seperti itu. Lalu Nabi tersebut mengatakan kepada mereka, Apabila aku benar-benar telah berdoa meminta kepada Allah untuk kamu. Lalu Allah benar-benar mengabulkan doaku. Apakah kamu siap untuk berperang? Apakah kamu siap untuk berjihad bersama-sama raja yang kamu inginkan tersebut? Nabi itu mengatakan seperti ini karena dia tahu persis watak kaumnya, kaum yang pengecut, kaum yang lecik. Mereka biasa hidup dalam kehinaan dan kerendahan, kelemahan dan kekalahan. Lalu mereka Bani Israel mengatakan kepada Nabi itu, Ya, tentu kami siap untuk hal itu. Bagaimana mungkin kami tidak berperang? Bagaimana mungkin kami tidak berjihad visabilillah? padahal kami adalah kaum yang terusir dari negeri kami sehingga kami berserakan di muka bumi. Setelah mendengar jawaban mereka, nabi tersebut benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan mereka agar Allah mengirimkan seorang raja kepada mereka yang kemudian mereka berperang bersama-sama raja itu. Dan doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabulkan doa Nabi tersebut dan memberikan permintaan mereka. Allah benar-benar mengirimkan kepada mereka seorang raja yang bernama Tolut. Namanya adalah Tolut. Agar supaya mereka Bani Israel berperang bersama raja itu melawan musuh mereka. Lalu ternyata Bani Israel kaget oleh keputusan mengangkat Tolut sebagai raja mereka kaget, mereka tercengang, dan mereka tidak percaya, serta mereka tidak mau menerima.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 Mereka menolak. Kami lebih berhak menjadi raja, bukan tolut. Disebutkan di sini oleh Ibnu Kathir melalui jalan At-Ta'alibi bahwa At-Ta'labi At-Ta'labi bahwasanya Tolut ini juga dari kalangan Bani Israel tapi dari suku yang berbeda dengan suku mereka. Sehingga mereka menolaknya. Kami tidak mau karena dianggap Tolut ini juga orang miskin. Dia tidak punya apa-apa. Sementara mereka mengklaim diri mereka kaya raya. Bagaimana mungkin orang yang melarat ini menjadi raja atas kami? Mereka tidak mau menerima. Lalu Nabi tersebut menjawab, إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم Kata Nabi itu, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberinya kelebihan ilmu dan fisik. Jadi Allah yang milih Talut menjadi raja. Allah memberikan anugerah karunia kepada Talut atas kamu. Allah memberikan ilmu, kekuatan fisik. Ini adalah merupakan urusan Allah. Ini adalah perintah Allah. Dan Allah memberikan kerajaan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Karena itu kamu tidak boleh menolak keputusan Allah ini. Kamu harus menerima keputusan Allah ini. Kamu harus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan permintaanmu akhirnya Bani Israel sebagian dari mereka mengikuti seruan Nabi tersebut untuk taat kepada Talut dalam berperang jihad di jalan Allah dan sebagian dari mereka menolak tidak mau taat bahkan cenderung mendolimi diri mereka sendiri dengan kedoliman yang sangat banyak dan sangat besar Lalu bersiap-siaplah kaum itu untuk perang. Memerangi penguasa yang dolim, yang lalim, yang kafir, yang penuh dengan kesewenang-wenangan. Yang dikenal dengan nama Jalut. Jalut. Berangkatlah pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi tersebut. Dengan dengan uh, pemimpin panglima perangnya adalah Raja Tolut. Namun ketika berada di tengah perjalanan Raja Tolut itu ingin menguji kaumnya, ingin menguji rakyatnya. Siapa yang sabar di antara mereka dan siapa yang tidak sabar. Raja Tolut berkata kepada bala tentaranya, ketika mereka telah merasakan kehausan yang sangat. Kata raja itu, kalian sebentar lagi akan melewati sebuah sungai. Awas, jangan ada seorang pun yang minum dari sungai itu. Karena orang yang minum dari sungai itu, maka dia bukan dari golonganku. Dia bukan termasuk pengikutku dan bala tentaraku. Ini adalah keputusanku. Sementara barang siapa yang sabar, yang sanggup menanggung haus, dialah orang yang beriman. Dialah orang yang taat kepada perintahku, yang berarti dia taat kepada Allah. Dan orang yang tidak sanggup menanggung haus itu, lalu minum dari sungai tersebut, dia adalah orang yang durhaka, dan Allah tidak akan menolongnya. Lalu pasukan itu sampai di sungai yang dimaksud. Kemudian mereka terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian besar dari mereka meminum air dari sungai tersebut. Berarti mereka durhaka kepada pemimpin mereka, Raja Tolut. Dan sebagian yang lainnya sabar sanggup menahan haus yang amat sangat. Mereka taat kepada raja mereka, Raja Tolut. Lalu Allah menggantikan kesabaran mereka itu dengan kekuatan, dengan kekokohan, dan mereka semakin siap untuk berperang dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang tidak sabar, yang melanggar, yang minum dari sungai itu dihukum dicabut kekuatan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka tidak mampu lagi berperang dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Raja Tolut telah mengetahui kaumnya yang sabar, yang jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka tidak peduli dengan kesusahan, kepayahan, kecapean, kehausan. Yang dipikirkan mereka cuma satu adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berangkatlah Raja Tolut bersama pasukannya yang telah teruji itu. Sampai di tempat musuh Ternyata mereka mendapatkan musuh luar biasa dahsyatnya. Jumlah bilangan mereka lebih banyak dari jumlah bilangan kaum muslimin yang dipimpin Nabi tersebut. Demikian pula persenjataan mereka lebih banyak dan lebih mutahir dari pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Raja Tolut dengan doa dari Nabi tersebut. Akhirnya ini ternyata merupakan ujian lagi bagi kaum muslimin. Diuji. Kebanyakan dari pasukan kaum muslimin. Mereka kaget, mereka tercengang dan mereka tidak percaya melihat jumlah pasukan dari tok dari Jalut, dari Jalut pasukan musuh dan senjata mereka yang lengkap. Lalu mereka patah arang, mereka putus asa, mereka mundur, mereka pesimis. Mereka mengatakan la taqata lanal yauma bi Jaluta wa junudih. Kami hari ini tidak akan mampu mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Kami enggak mungkin, kami enggak berani, kami takut. Sementara sebagian yang lain tetap sabar, tetap beriman, mengemban dan siap untuk berperang. Dan mereka mengatakan dengan penuh keyakinan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian berjumpalah dua tentara itu kaum muslimin berdoa dengan doa yang sangat indah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Ini perlu kita baca doa ini tiap hari. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokokanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Doa yang perlu kita panjatkan terus-menerus. Rabbana afrih alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Lalu penguasa yang kafir itu yaitu Jalut mengajak berduel. Ayo siapa yang mau berduel dari kalangan orang-orang beriman itu? Ternyata ada seorang yang muncul. Pahlawan yang muncul. Yang siap untuk berduel dengan penguasa yang dolim yang lalim itu yang dikenal dengan kekuatannya. Pahlawan yang beriman itu muncul. Dia benar-benar telah kenal dengan Tuhannya, tawakal kepada penciptanya, dan yakin akan pertolongan Allah yang maha dahsyat. Siapakah pahlawan yang muncul itu? Ternyata dia adalah Nabiullah Dawud alaihissalam. Ternyata Nabi Dawud berada di dalam kelompoknya Raja Tolut. Berarti eh, di sana juga ada Nabi Dawud di samping Nabi yang sebelumnya yang berdoa tadi, yaitu Nabi Syamuel. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Nabi Dawud muncul. Dia minta izin kepada Raja Tolut untuk berduel melawan penguasa yang dolim Jalut. Kemudian Raja Tolut mengatakan, hati-hati kamu terhadap Jalut dia kuat, dia kokoh, dia memakai baju besi, dia mempunyai senjata yang mutahir. Ternyata Nabi Allah Dawud tidak peduli. Dengan kata-kata yang penuh dengan kemantapan, hati yang mantap, penuh dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus maju. <clears throat> Ambil mengatakan Allah pasti menolongku atasnya. Jangan takut wahai raja. Aku akan membunuhnya dengan ketepel. Dengan ketepel. Jadi alat untuk melempar batu semacam ketepel. Ketika Raja Tolut mendengar itu semuanya lalu mengizinkan, silahkan engkau adalah pahlawan, wahai Nabi Dawud. Silakan, kau berduel melawan Jalut penguasa yang dolim itu. Nabiullah Dawud Pergi menemui penguasa yang dolim. Lalu penguasa yang dolim itu Jalut mengatakan, Mana senjatamu, wahai orang ini? Mana pedangmu, wahai orang ini? Kamu mau menantang aku duel tanpa pedang? Ayo, kamu silahkan mendekat kepadaku. Aku akan menikam kamu dengan tikaman yang membuat kamu mati. Kamu tidak pantas berduel dengan aku diremehkan Nabi Allah Dawud oleh Jalut penguasa yang dolim itu. Lalu Nabi Allah Dawud menjawab dan mengatakan bahkan aku yang akan membunuhmu dengan ketepel ini dengan izin Allah. Allah lebih kuat dari kamu, wahai orang yang tertipu dan bergelimang dalam dosa. Dan kamu akan melihat sendiri nanti siapa yang menang, wahai orang kafir. Lalu Nabi Allah Dawud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya dan mengeluarkan batu, lalu meletakkannya di ketepel tersebut, kemudian dilepaskan batu itu dan mengenai Jalut. Mengenai Jalut. Mula-mula sebelumnya Jalut menghina, apa itu senjata apa itu? Senjata ketepel, diolok-olok, dihina, dicaci maki. Setelah dilemparkan batu melalui ketepel itu, dalam waktu singkat batu tersebut mengenai kening Jalut, penguasa yang dolim. Lalu darah bercucuran secara tiba-tiba. Kemudian Nabiullah Dawud melempar lagi batu, melempar lagi batu, sampai melempar batu dengan ketepel tersebut, sampai akhirnya Jalut tidak kuat dan dia pun terjatuh ke bumi. Kemudian oleh Nabiullah Dawud alaihi salam, Eh, beliau pun dibunuh. Eh, pedang, pedangnya diambil, pedangnya jalu diambil, lalu dia dibunuh dengan pedangnya sendiri. Demikianlah Nabi Allah Dawud alaihi salam mampu membunuh penguasa yang dolim lagi kafir untuk menyebarkan keadilan dan kedamaian Kemudian tentara-tentara dari penguasa yang kafir itu setelah mengetahui rajanya diperlakukan seperti itu, mereka lari semuanya dari medan perang. Mereka benar-benar down dan merasa lemah, mereka takut. Kemudian dikejar oleh orang-orang yang beriman. Dan terbunuhlah di antara mereka yang terbunuh. Adapun yang masih hidup, mereka terusir dari negeri tersebut mereka pergi ke negeri yang lain. Demikianlah Allah memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman. Allah menghinakan orang-orang yang kafir. Dan ini adalah merupakan sunnatullah. Sunnatullah ini adalah merupakan hukum Allah yang selalu terjadi. Sampai hari kiamat, pertentangan antara hak dan batil. Dan kemenangan selalu berada di pihak kebenaran. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan ada pada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Tapi orang-orang kafir tidak pernah mengetahui hal itu. Setelah melihat hal ini, Bani Israel mencintai Nabi Allah Dawud. Mereka memuji-muji Allah atas kemenangan besar ini. Mereka senang, mereka bahagia atas nikmat anugerah yang diberikan Allah kepada mereka yaitu berupa kemenangan atas orang-orang kafir. Lalu pada waktu berikutnya lagi Allah memberikan kepada Nabiullah Dawud kerajaan tersebut. Kerajaan itu oleh Allah diberikan kepada Nabi Dawud. Dan juga beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Diberikan oleh Allah hikmah dan ilmu yang amat sangat banyak. Dan Allah mengumpulkan pada diri Nabi Dawud alaihissalam antara kerajaan dan kenabian. Allah memberikan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Inilah kemenangan Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman melalui tangan Nabi Dawud alaihissalam yang waktu itu berada dalam rakyatnya Raja Talut. Allah berfirman, "Fahazamuhum biiznillah, wa qatala Dawudu Jaluta wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha." Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Dawud membunuh Jalut Kemudian Allah memberinya, memberikan kepada Dawud kerajaan dan hikmah. Dan mengajarinya apa yang Allah kehendaki. Allah memberikan ilmu yang sangat banyak. Dengan karunia Allah. Nabi Dawud alaihi salam menjadi penguasa, menjadi pemimpin kaumnya. Lalu menyebarkan keadilan di muka bumi berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan dakwah Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan melarang daripada yang mungkar. Allah memberikan kepada Nabi Dawud kebaikan yang amat sangat banyak, diberi hikmah. Hikmah yang sangat mendalam diberikan kenabian. Bahkan Allah menundukkan gunung-gunung dan burung-burung semuanya ikut bertasbih bersama-sama Nabi Dawud alaihi salam pada waktu siang dan malam. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Anbiya di antaranya. Ayat nomor 79 dan 80. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون Ayat 79 dan 80 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami berikan kami berikan kepada Nabi Dawud, kami tundukkan gunung-gunung kepada Nabi Dawud. Dan juga burung-burung, semuanya bertasbih bersama Nabi Dawud. Dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Nabi Dawud cara membuat baju besi. Untuk melindungi dalam peperangan. Allah mengajarkan kepada Nabi Dawud untuk menundukkan besi. Wa alanna lahul hadid kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan besi itu lunak bagi Nabiullah Dawud alaihi salam. Kemudian disebutkan di dalam tafsir bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi Dawud itu suara yang sangat indah yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Sehingga burung-burung ketika mendengar itu ikut bertasbih bersama-sama Nabiullah Dawud. Bahkan juga semua yang mendengarnya termasuk gunung-gunung. Dan binatang-binatang semuanya ikut bertasbih bersama-sama Nabiullah Dawud alaihissalam pada waktu pagi dan sore. Dan memang Rasulullah wasallam menyebut bahwa Nabi Dawud diberi mizmar, suara yang sangat indah. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Dawud alaihi salam kitab Zabur. Sebagaimana firmannya di dalam surat Al-Isra ayat nomor 55. Wa atayna Dawuda Zabura. Dan kami berikan kepada Dawud itu kitab Zabur. Kami berikan kepada Dawud kitab Zabur. Yaitu kitab yang berisi yang berisi nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah yang sangat indah. Nanti kita bahas di antara isi hikmah-hikmah yang dibawa oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Nabiullah Dawud di antaranya dalam hal salatnya dan puasanya. Nabiullah Dawud banyak salat, banyak berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat As-Sahihain mengatakan riwayat Bukhari Muslim Ahabbus salah ila Allah salatu Dawud wa ahabbus siyam ila Allah siyamu Dawud Salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Dawud dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Dawud. Bagaimana salatnya Nabi Dawud? Kana yanamu nisfal lail wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau tidur dulu kalau malam. Ya, tidur separuh malam, lalu bangun salat sepertiga malam, lalu tidur lagi seperenam malam yang terakhir. Jadi tidur dulu separuh malam, Lalu bangun sholat malam selama sepertiga malam. Lalu akhirnya tidur lagi selama seperenam malam. Kemudian menjelang subuh baru bangun lagi. Ini sholat malam paling afdol tapi paling sulit. Kebanyakan orang yang mengamalkan ini ketiduran sehingga subuhnya hilang. Adapun puasa Nabi Dawud karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu puasa satu hari dan berbuka satu hari. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itulah puasa paling afdol. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Di antara isi hikmah yang dibawa oleh Nabi Dawud alaihi salam adalah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dengan sanatnya dari Abdullah Ibnu Al Mubarak disebutkan dalam kitabnya kitab Zuhud melalui jalan Sufyan Ats-Tsauri melalui jalan pula Wahab bin Munabbih rahimahumallahu taala kata beliau Inna fi hikmati ali Dawud sesungguhnya terdapat di dalam hikmah keluarga Dawud yaitu yang berisi hakun 'alal 'akili alla yaghfula an arba'i sa'at merupakan kewajiban orang berakal untuk tidak pernah melalaikan empat waktu. Ini kita dianjurkan membagi waktu menjadi empat waktu. Jangan sampai lalai empat waktu ini. Yang pertama-tama sa'atun yunaji fiha rabbah. Yaitu waktu untuk bermunajat kepada Allah. Kita harus punya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Berdoa, salat, beribadah untuk Allah. Yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua adalah waktu untuk bermuhasabah. Introspeksi diri, mawas diri. Kita renungkan diri kita. Kita pikirkan diri kita. Berapa banyak dosa kita, berapa banyak amal kita, bekal kita menuju perjalanan panjang setelah mati nanti. Kemudian yang ketiga wasa'atun yufdi fiha ila ikhwanihi alladziina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yusaddiqunahu an nafsihi. Yaitu waktu yang ketiga adalah waktu kita kumpul dengan teman-teman kita. Teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu menasihati kita, memberitahu kita tentang aib-aib kita dan jujur kepada kita agar kita menjadi orang yang baik dengan teman-teman yang baik itu pula. Teman yang saling nasihat menasehati, kumpul dengan teman, teman yang baik, bukan teman yang jahat. Kemudian yang keempat, wasa'atun yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajmul. Yang keempat adalah kita membiarkan diri kita untuk merasakan kelezatan-kelezatan yang halal lagi baik. Istilahnya waktu untuk refreshing. Untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Kelezatan-kelezatan dari Allah. Yang penting halal dan baik. Tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Empat waktu yang sangat indah. Itu termasuk ajaran Nabi Dawud. Hikmah yang ada dalam ajarannya Nabi Dawud. Kemudian kata beliau pula lanjutannya fa inna sa'ah aunun ala hadhihi sa'at wa ijmamun lil qulub. Yang terakhir tadi yang keempat yaitu kita merasakan kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan yang halal lagi baik. Ini sangat penting. Justru karena yang keempat inilah kita bisa melakukan yang ke satu, kedua, dan ketiga. Untuk memberikan perasaan santai kepada hati kita. Perasaan damai kepada hati kita. Jadi refreshing itu perlu. Untuk supaya kita bersemangat lagi. Kemudian juga di antara isi hikmah keluarga Dawud adalah وَحَقٌ عَلَى الْعَاكِلِ أَنْ يَعْرِفَ زَمَانَهُ وَيَحْفَظَ لِسَانَهُ وَيَقْبَلَ عَلَى شَأْنِهِ Merupakan kewajiban orang berakal supaya dia mengetahui masanya, menjaga lisannya dan menerima keadaannya. Kita harus tahu zaman kita. Kita hidup di zaman seperti apa. Kita pandai-pandai menjaga lisan dan menerima yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara isi hikmah keluarga Dawud adalah Kun lil yatim kal ar-rahim. Jadilah kamu untuk anak-anak yatim seperti seorang ayah yang penuh kasih sayang. Ajaran untuk menyayangi anak yatim. Wa'lam annaka kama tazra' kadzalika tahsud. Ketahuilah bahwasanya sebagaimana kamu menanam maka seperti itu pula kamu akan memanen. Jadi balasan sama dengan perbuatan yang kita tanam apa, kita panennya juga seperti itu. Inilah para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu menyertai anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Di sini kita lihat banyak hikmah yang bisa kita ambil, yaitu kemenangan selalu berada di pihak yang benar. Dan kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Agar supaya Allah selalu menambah nikmat-nikmatnya untuk kita. Dan jangan sekali-kali kufur terhadap nikmat Allah. Karena kalau kita kufur maka nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan pada waktu berikutnya kisah Nabi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian mitra pendengar setia dari dakwah Islamia kajian kita di kesempatan malam hari ini yang sampai di kisah Nabi Daud alaihissalam dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan hari Jumat mendatang. Dan juga masih kami buka Eh, kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya masih di SMS center kami di nomor 081334183554. Dan baik kami akan langsung menjawab pertanyaan pertama datangnya dari dari 6561 dari Mas Irul di Polehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, secara historis umat Islam dan Bani Israel atau Yahudi itu kan ada kedekatan dari sisi Nabi Daud alaihissalam. Tapi kenapa kaum Muslim di Palestina kok tidak berdamai saja dengan Yahudi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih amma ba'd. Amin atas doa-doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Memang orang Islam dengan Bani Israel itu sebenarnya satu rumpun. Bani Israel kan juga keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi juga. Tapi masalahnya adalah Bani Israel itu penuh dengan kesombongan, dan penuh dengan iri dengki kepada orang Islam karena yang diangkat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kenabian itu dari kalangan Bani Israel terus-menerus karena mereka melampaui batas bahkan para nabi dibunuh, mereka sombong, mereka congkak, mereka dolim, mereka lalim. Lalu oleh Allah kenabian yang ada di tangan mereka itu dicabut diberikan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa wasallam diberikan kepada Nabi Muhammad yang notabene adalah orang Arab. Lalu kemudian Bani Israel marah, iri, dengki, hasut, sombong, tidak mau iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena masalah rasialis, masalah ras. Karena Nabi Muhammad orang Arab. Mereka tidak rela mereka anggap diri mereka terlalu mulia untuk untuk taat kepada nabi yang Arab itu. Jadi masalahnya begitu. Jadi mereka tidak mau beriman hanya gara-gara masalah hasad iri dengki, masalah sombong. Jadi mereka tidak mau kalau dipimpin oleh bangsa yang lain. Jadi seperti itu, termasuk kejadian yang ada di Palestina sekarang ini adalah juga dikarenakan mereka tidak bisa menerima ajaran Islam. Mereka merasa lebih mulia. Padahal di dalam kitab mereka, Taurat, Injil, semuanya disebutkan. Nanti akan datang Nabi akhir zaman, sifat-sifatnya, kemunculannya, semuanya telah jelas. Dan mereka benar-benar telah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah muncul Nabi itu, mereka mengingkarinya, mereka mendustakannya, dan mereka bersikap melampaui batas. Ya itulah jadi mereka adalah yang sombong dan mereka lah yang menolak kebenaran dan mereka lah yang memerangi kebenaran itu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang datangnya dari 3420. Assalamualaikum barakallahu fik. Ustadz, apa sebab puasa Daud adalah puasa yang sangat dicintai Allah dan apa hikmah dari puasa tersebut? Syukron jazakumullah khairan kasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah wa iyyakum. Puasa Nabi Dawud adalah puasa yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala memang betul dan tadi juga telah disebutkan hadisnya. Kemudian apa hikmah dari puasa itu? Kalau hikmahnya tentu saja banyak. Di antara hikmahnya adalah ya menjadikan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu juga merupakan puasa yang paling sulit karena banyak puasanya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Sebagaimana sholat malam Nabi Dawud paling afdol karena sulit, karena berat. Semakin berat, semakin afdol. Tapi tentu semuanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ya, kontol. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Nah, Kita ya sesuai dengan materi aja ya. Nah. Ya. Ya, kontol. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah, apabila dizalimi tetangga tapi yang salah dia bukan saya, tapi yang dulu minta maaf saya sebab takut dosa dari syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semuanya. Jadi seseorang yang didolimi oleh tetangga lalu dia didolimi dan dia minta maaf sendiri. Ditolimi minta maaf karena takut dosa ya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Tapi mestinya yang minta maaf itu orang yang dolim. Namun seandainya Anda mengalah, Anda minta maaf, ya tidak mengapa, boleh itu, bagus. Jadi orang jahat, Anda baik. Orang memutuskan, Anda menyambung. Orang kasar, Anda lembut. Itulah di antara sifat orang orang beriman. Itulah di antara akhlak ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang memutuskan, kita tetap nyambung. Orang jahat, kita tetap baik. Orang kasar, kita tetap lembut. Itulah yang benar. Jadi yang Anda lakukan itu adalah benar dan itu membutuhkan kebesaran jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai Allah, Ustadz, bagaimana menghadapi sikap pesimis pada saat sekarang seper, seperti halnya tentara yang pesimis dan mundur dari perang? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya wa iyakum. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Tentu kita tidak boleh pesimis. Memang inilah perjuangan. Perjuangan selalu ada ujian dan membutuhkan pengorbanan jadi kita tidak boleh mundur. Mundur dari medan perang adalah dosa besar. Yang penting adalah dakwah jalan terus. Kita dakwah ini untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Yang penting kita kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya serahkan Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan terlalu memikirkan hasil. Yang penting Anda pikirkan usaha maksimal Anda. Karena kalau Anda memikirkan hasil, Anda akan putus asa. Ah, ada nabi pada hari kiamat nanti datang umatnya kurang dari sepuluh. Ada nabi umatnya cuma dua. Ada nabi umatnya cuma satu. Ada nabi datang tidak membawa umat. Yang penting adalah dakwah. Kita berdakwah. Ini adalah tugas dari Allah. Ini perintah Allah kita berdakwah. Jangan pikirkan hasil. Seorang da'i yang berdakwah itu dikatakan berhasil dari usahanya yang maksimal. Bukan dari hasil yang dia capai al-ajru yaqa'u bi mujarrati da'wa wa la yatawaqqafu 'ala al-istijabah. Jadi kita telah mendapatkan pahala sekedar berdakwah saja, tidak tergantung diterimanya dakwah kita. Jadi jangan pesimis. Lihatlah para nabi, para rasul bagaimana kesabaran mereka. Nabiullah, Nabiullah Ah, Nabiullah Nuh alaihi salam 950 tahun dakwah dicaci maki, dihina, dicemooh umatnya cuman sekitar 80 orang. Jadi seperti itu yang penting Anda dakwah terus, jalan terus dakwahnya. Enggak usah pesimis. Hasil itu serahkan ke Allah. Yang penting adalah usaha maksimal Anda dan terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari 6169. Assalamualaikum Ustadz Hadromi yang kami cintai karena Allah. Nabi-nabi termasuk Nabi Daud alaihissalam membawa ajam agama Islam, tapi kok jadi agama Kristen, Katolik, dan lain-lain. Syukran, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka ladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya semua nabi itu ajarannya adalah ajaran Islam. Semua nabi itu agamanya Islam. Agamanya Islam semuanya. Artinya Islam itu adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tunduk kepada aturan-aturan Allah, taat kepada Allah. Itulah ajaran Islam. Intinya sama, hanya yang berbeda syariatnya saja. Syariatnya berbeda. Adapun berubah menjadi Kristen, Katolik dan yang lainnya itu sudah ditahrif, sudah diselewengkan. Sudah dirubah-rubah, sudah diganti. Bukan asli lagi. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa puasa sunnah itu wajib wajib sahur dari ridho? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa anda juga terlimpahkan kepada anda dan semuanya. Hukumnya sahur ya, hukumnya sahur itu sunnah. Baik puasanya puasa sunnah atau ataupun puasanya puasa wajib. Jadi sahur itu hukumnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak kebaikan di dalamnya Termasuk itu makanan yang penuh dengan barokah. Ya, itu sahur itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Iya, fadhil. Assalamualaikum, Ustadz yang kami cintai karena Allah. Apakah definisi Islam itu isya, subuh, luh, zuhur, asar, maghrib? Mohon penjelasan. Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya. Definisi Islam bukan itu ya. Bukan Islam Isa, Isa, Isa subuh, lohor, asar, maghrib. Bukan itu. Al-Islam, al-istislam lillahi bitta'ah. Ya, pasrah kepada Allah dengan ketaatan. Bertauhid. Mengisahkan Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara ajaran Islam adalah sholat lima waktu. Isya, subuh, zuhur. Bukan luhur ya. Zuhur, az-zuhur. Zuhur, asar, dan maghrib. Itu di antaranya sholat lima waktu. Ya. Bentar. Assalamualaikum. Ustadz Abdullah yang selalu dirahmati Allah. Pak Ustadz, bagaimana jika setelah sholat malam kemudian ketiduran sehingga bangun pukul 6 pagi. Apakah masih mendapat subuh? Syukron jazakallah khair dari Mas Agung di Sengkaling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Jadi setelah sholat malam ketiduran, lalu bangun jam 6 apakah mendapatkan subuh? Kalau memang Anda benar-benar ketiduran, tidak ada unsur disengaja, itu nggak masalah. Begitu Anda bangun, Anda sholat subuh, tidak masalah. Bangun jam berapa saja. Misalnya ketiduran, bangun jam 8 pagi. Sholat subuh, tidak masalah. Itu karena Anda ketiduran, tidak ada unsur sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa maka hendaklah dia sholat ketika ingat atau ketika bangun. Jadi kalau Anda ketiduran, bangun jam 6 ya sholat subuh tidak masalah. Bangun jam 8 sekalipun sholat subuh tidak masalah. Ya tidak mengapa, karena Anda memang ketiduran, tidak ada unsur sengaja. Hal ini juga pernah terjadi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika itu mereka dalam perjalanan di akhir malam, mereka capek, mereka payah, mencari tempat untuk istirahat. Kemudian sudah di akhir malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, siapa nanti yang bertugas membangunkan kita? Lalu sahabat Bilal mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya sudah. Lalu tidur semuanya. Ternyata mereka semuanya ketiduran, tidak ada yang bangun. Sampai kapan bangunnya? Fama qadhahum illa harrus syams. Tiadalah yang membangunkan mereka kecuali panasnya sengatan matahari. Jadi sudah matahari terbit mereka baru bangun. Ini dengan izin Allah ya. Memang Allah menjadikan mereka tertidur supaya nanti uh, timbul syariat, timbul hukum. E, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk azan, azan seperti azan subuh walaupun sudah matahari terbit. Ini bagi mereka adalah sholat subuh karena mereka ketiduran tidak sengaja. Azan, wudhu, ya sholat qobliyah dulu kemudian baru sholat subuh. Tapi Rasulullah ngajak mereka pindah dulu dari tempat itu karena tempat itu adalah tempat yang menjadikan mereka ketiduran, dianggap tempat yang tidak baik. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai Allah, apakah benar melakukan puasa Daud harus seumur hidup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Daud itu sunnah ya, tidak harus seumur hidup ya terserah kita mau berapa puasanya. Jadi tidak harus seumur hidup, terserah, terserah kita. Misalnya kita puasa Daud selama satu tahun atau dua tahun atau silahkan nggak masalah. Jadi tidak ada ketentuan harus seumur hidup. Ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari kami sendiri Ustaz. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hikmah dibalik banyak diutusnya Nabi dari kalangan Bani Israel? Dan yang kedua, apakah Zabur juga menjadi syariat dari Nabi Sulaiman? Ustaz? Nabi Dawud. Iya, putranya maksudnya. Oh iya. Jadi eh, kenapa nabi-nabi itu kok dari kalangan Bani Israel begitu kan? Nah. Ya itulah Allah memberikan kepada mereka nikmat yang sangat banyak. Allah memberikan kepada mereka anugerah yang amat sangat banyak. Itu anugerah Allah, itu karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu anugerah Allah untuk mereka, nikmat Allah untuk mereka. Tapi subhanallah mereka tidak mensyukurinya. Mereka selalu melampaui batas. Oleh Allah mereka diangkat tapi mereka menghinakan diri mereka sendiri. Akhirnya dicabut oleh Allah kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada yang lainnya. Adapun mengenai Nabi Sulaiman insyaallah nanti kita bahas pada saatnya supaya lengkap nanti insyaallah. InsyaAllah berikutnya nanti kita masih ada kisah-kisah Nabi yang lainnya. Kemudian ini ada pertanyaan juga tapi di luar materi dan kita tidak akan menjawabnya. Saya kira mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah kepada kami maaf darimu atas semua kesalahan kami. Berikanlah kepada kami sehat walafiat selamat sejahtera dalam urusan agama, dunia dan akhirat kami. Allahumma ufir lana wali walidina wali ikhwanina wali ahbabina wali man ahabbana fik wali masyaikhina fid din wali man ahsana ilayna wali man awsana fid du'a wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah ya minum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, karib kerabat kami semuanya, orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka, guru-guru kami, ustad-ustad kami. Ampunilah dosa-dosa orang yang mereka telah berbuat baik kepada kami dan meminta kami agar mendoakan mereka, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ufir lana jami'an, ampunilah kami semuanya ya Allah. Allahumma ufir lana warhamna, Allahumma tub alina, ya afu, ya ghafur, ya ghaffar, ya tawab, tub alina. Ampunilah kami semuanya, sayangilah kami semuanya. Terimalah taubat kami semuanya, engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf, engkau maha menerima taubat. Engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Engkau lebih sayang kepada hamba-hambamu daripada seorang ibu kepada bayinya. Engkau suka menerima orang-orang yang bertaubat. Tanganmu ya Allah terbentang siang malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa siang dan malam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah kami mohon kepadamu agar engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk.